Saudara-saudaraku yang kami hormati, khususnya para pejabat sipil maupun militer yang kami hormati, dan juga para ustadz yang kami hormati, dan juga para da'i dan calon-calon da'i, yakni para santri dan seluruh kaum muslimin. Rahimani wa rahimakumullah. Kita akan bahas insya Allah dalam daurah kali ini tentang menjaga stabilitas NKRI menurut atau dengan syariat Islam. Tentunya pembahasannya berkisar masalah bagaimana syariat Islam yang sempurna, syariat Islam yang penuh rahmat, syariat Islam yang sangat lengkap membahas permasalahan ini. Bahwasanya syariat Allah Subhanahu wa taala yang Allah katakan al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu al islam dina. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian nikmatku atas kalian dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian dan Islam sebagai agama kalian Allah katakan al-yauma akmaltu lakum dinakum hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian maka agama Islam adalah agama yang sempurna lengkap tidak mungkin ada yang terlewat dibahas dalamnya termasuk permasalahan-permasalahan sia sia ahkam sultaniyah, hubungan antara rakyat dengan pemerintah dan pemerintah dengan rakyatnya, semuanya dibahas. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Juga pembahasan kita insya Allah akan membahas bahwa agama ini penuh rahmat. Agama yang penuh kasih sayang tidak mengajarkan keonaran, tidak mengajarkan kejelekan, tidak mengajarkan kekacauan. Tapi sebaliknya, mengajarkan kebaikan, ketertiban, mengajarkan kebersamaan, mengajarkan untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban. Termasuk di dalamnya dibahas pula tentang keadilan dan kesabaran. Ikhwani fi din, wa kaum muslimin. Al-hukam wal mahkumin rahimani wa Allah. Agama ini juga merupakan agama yang sangat adil. Menempatkan sesuatu pada tempatnya dan menghukumi sesuatu dengan porsinya yang pas. Siapa yang melampaui dari porsi yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, maka akan terjadi kekacauan. Yang diistilahkan al-ghulu, melampaui batas atau ekstrim. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita akan membahas insya Allah dalam tiga season nanti, dalam tiga kali jalsah. Yang pertama kita akan bahas tentang rahmat Islam. Yang kedua kita akan bahas tentang dinu jamaah. Bahwa Islam ini agama kebersamaan. Dan yang ketiga insya Allah kita akan bahas tentang keadilan dan hikmah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam Al-Qur'an mengatur hubungan penguasa dan rakyatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada masing-masingnya dengan perintah-perintah. Di dalam surat An-Nisa ayat 58 sampai 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Inna Allah ni'ma ya'idukum bih. إن الله كان سميعا بصيرا Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada kalian agar kalian menunaikan amanat ila ahliha. Agar kalian menunaikan amanah-amanah untuk mereka yang berhak terhadap amanah tersebut. Wa idha hakamtum bainan nas. Dan jika kalian menghukumi di antara manusia, maka hukumi dengan keadilan kata Allah. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik yang memberikan nasihat pada kalian. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian dilanjutkan ayatnya dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا Kata Allah, wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan juga orang-orang yang memegang urusan kalian. Kalau kalian berselisih, maka hendaklah dikembalikan pada Allah dan Rasulnya. Jika kalian beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, yang demikian lebih baik dan lebih bagus akibatnya. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hukaman wa mahkumin. Apakah sebagai pemerintah ataupun sebagai rakyat celaka. Ayat ini Allah sebutkan beriringan yang pertama memerintahkan kepada mereka-mereka yang memimpin di atas sebagai pemerintah. Kata Allah, hendaklah kalian menunaikan amanah. Yang kedua, idza hakamtum bainan nas, kalau kalian menghukumi manusia, hukumilah dengan adil. Dan kemudian Allah katakan bahwa Allah lah sebaik-baik yang menasehati. Yang kedua Allah perintahkan pada rakyat jelata agar mentaati mereka-mereka yang memimpin kalian, yang mengatur kalian. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan ayat dan ayat untuk hukaman wa mahkumin, untuk yang menghukumi dan untuk yang dihukumi, untuk yang memerintah dan untuk yang diperintah, untuk penguasa dan rakyat jelata. Allah Subhanahu wa taala dengan kalimatnya Ya ayuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan Rasulnya. Ini mutlak. Dan juga taati orang-orang yang memegang urusan kalian. Dalam tafsir disebutkan bahwa yang memegang urusan kalian ada dua. Yang memegang urusan agama kalian dan yang memegang urusan dunia kalian. Yang memegang urusan agama kalian adalah para ulama yang memiliki ilmu, para tokoh-tokoh pembawa ilmu, ahlul hadis, ahlus sunnah, ahli tafsir. Maka taati mereka. Fatwa-fatwa mereka, bimbingan-bimbingan mereka. Yang kedua yang memegang urusan kalian dalam masalah dunia adalah penguasa kalian, pemimpin kalian pemerintah kalian, taati mereka fil ma'ruf dalam kebaikan. Selama mereka memerintahkan pada kebaikan-kebaikan, maka tasma'u wa ati'u, dengarkanlah dan taatilah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebuah negara seperti negara Indonesia yang kita cintai ini yang mayoritas penduduknya kaum muslimin bahkan merupakan kumpulan kaum muslimin yang terbesar di seluruh dunia. Masya Allah. Maka tentunya kalau tidak ada keadilan dan tidak ada di dalamnya amanah akan rusak negeri ini. Sebaliknya kalau pemimpin yang adil menunaikan amanah kemudian rakyatnya tidak memiliki ketaatan dan tidak pernah puas terhadap penguasanya, maka juga akan terjadi kehancuran. Ya. Harus seimbang antara keduanya. Berupaya untuk menegakkan keadilan dan menunaikan amanah dan berupaya para rakyatnya untuk mentaatinya selama mereka memerintahkan pada kebaikan, kebaikan, kebaikan. Walhamdulillah. Ya. Kau muslimin rahimani wa rahimukumullah. Ya. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini adalah menunjukkan lengkapnya ajaran Islam. Dan benar-benar syamil kamil membahas semua aspek kehidupan. Sehingga mereka para ulama ada yang mengumpulkannya sendiri dalam satu kitab khusus. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah memiliki tulisan khusus dalam masalah ini. Siasah syariah, politik syariat. Demikian pula Al-Mawardi memiliki kitab Ahkam Sultaniyah. Hukum-hukum sultan. Arti hukum-hukum berkait dengan kekuasaan. Ada pula kitab Imamatul Uzma. Keimaman, kepemimpinan yang paling tinggi. Dan kitab-kitab lainnya. Yang semuanya membahas secara syariat dengan dalil-dalil dengan Quran dan sunnah tentang bagaimana rakyat seharusnya dan bagaimana penguasa seharusnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tadi ayat tadi sebagai contoh saja. Ada perintah untuk para penguasa, ada perintah kepada para rakyat yang masing-masing harus mengamalkannya dan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian niscaya negeri ini akan menjadi negeri yang makmur. Akan menjadi negeri yang penuh barokah dan itu janji Allah Subhanahu wa taala. "Lau amana ahlul qura wattaqau lafatahna 'alaihim barakat minas sama'i wal ard." Walakin kadzabu. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau saja penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya kami akan bukakan rahmat dari langit dan dari bumi. Akan dibukakan barokah dari langit dan dari bumi. Hujannya hujan rahmat. Hujannya barakah. Bukan hujan yang membinasakan. Bukan hujan azab. Dari bumi tumbuh buah-buahan. Sayur-sayuran, biji-bijian. Dan binatang ternak memakan semak dan rumput-rumputan dengan segar. Lau amanu wa Kalau mereka beriman dan bertakwa. Kata Allah walakin kadzabu tapi sayang sekali penduduk negeri itu berdusta, mendustakan Allah dan rasulnya. akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami azab mereka, kami timpakan pada mereka bencana karena perbuatan mereka sendiri. Afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun Apakah manusia tidak khawatir akan turun azab di malam hari dalam keadaan mereka sedang tidur? Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna dhuhan wa hum yal'abun atau apakah mereka tidak khawatir kalau bencana itu datang di pagi hari ketika mereka sedang bermain-main? Afa aminu makrallah? Apakah mereka tidak khawatir dengan rencana Allah? Tidaklah mereka-mereka yang tidak takut kepada Allah, kepada adab Allah, kecuali orang-orang yang akan merugi. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang makmur, negeri yang penuh berkah, negeri yang tayyib adalah kalau penduduknya seluruhnya hukaman wa mahkumin dalam keadaan menjalankan ayat-ayat Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Agama ini sesungguhnya rahmat dari Allah SWT. Tidak mungkin akan membawa bencana. Agama ini rahmat. Gak mungkin akan membawa kehancuran, gak mungkin akan membawa kekacauan, gak mungkin akan membawa perkara-perkara dan petaka-petaka. Gak mungkin. Kalau sampai terjadi, maka periksa. Biasanya ada kesalahan mereka dalam menerapkan ayat dan hadis. Biasanya ada kekeliruan dalam menafsirkan Quran was sunnah. Ikhwani fiddina Mereka di luar sana ketakutan melihat agama Islam. Mengapa? Karena yang mereka lihat adalah penerapan khawarij dan para teroris. Karena mereka melihatnya orang-orang yang menerapkan dengan ekstrim dan kebablasan. Yang dikatakan oleh para imam-imam ahlu sunnah bahwasanya memerangi Penguasa la yu'jibuni aslan. Memerangi penguasa itu sungguh aku tidak cocok sama sekali. Aslan. Karena bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan sunnah dan tidak memperbaiki. Tidak memperbaiki, merusak. Kalau saja mereka melihat Islam dengan lengkap, bisa mereka akan kagum dengan Islam, bukan takut. Kalau saja mereka melihat Islam diterapkan secara sempurna, secara benar, tidak akan membuat mereka lari. Tidak. Sebagaimana orang-orang kafir di zaman para sahabat Rasulullah Ali majma'in dari Romawi dan Persia. Ketika pasukan kaum muslimin masuk ke negeri mereka, masyarakat itu berharap semoga kaum muslimin menang dan tokoh-tokoh mereka kalah. Mengapa demikian? Karena mereka mendengar betapa adilnya kekuasaan Islam. Karena mereka mendengar betapa sayangnya penguasa khalifah terhadap rakyatnya. Dan bagaimana rakyatnya tertib, rukun, damai. Mereka tahu itu. Dan mereka, walaupun dalam keadaan kafir, mereka aman di negeri muslimin. Lebih aman daripada negeri mereka sendiri. Itu yang terjadi. Ikhwani a'azakumullah sudah pernah kita kisahkan. Bagaimana masuk Islamnya satu kota bersama-sama. Yaitu penduduk negeri Samarkand. Yang ketika itu mereka dalam keadaan diserang dengan tiba-tiba oleh kaum muslimin. Maka mereka tentunya kalah dan mereka menyatakan ini tidak mungkin. Kalau ini perintah dari pimpinan mereka. Karena sudah terkenal keadilan Islam diutuslah seorang pemuda membawa surat ke khalifah dari negeri Samarkand ini. Dicari khalifah, ditemui, baru bertemu khalifah sudah terheran-heran. Khalifah yang sangat sederhana, rumahnya yang sangat sederhana, bagaimana keadaan keikhlasannya. Begitu dilaporkan bahwa mereka menyerang dengan tiba-tiba, dikasih memo, serahkan pada pimpinan kaum muslimin yang ada di sana. Ditegur. Isinya teguran. Mengapa engkau memerangi mereka dengan tidak menawarkan keislaman atau menawarkan jizyah? Keluar kalian semua dari negeri Samarkand. Dan kembali menawarkan pada mereka. Maka mereka semua keluar dari Samarkand dan kemudian menawarkan, "Ya penduduk Samarkand, aslim taslam." Masuk Islamlah kalian selamat. Wa illa fajizyah. Kalau tidak, maka kalian membayar jizyah dan kalian aman. Karena tidak ada paksaan dalam agama. Tetapi kalau tidak mau juga, maka kami akan perangi kalian di jalan Allah. Maka mereka semua menyatakan kami semua masuk Islam. Sekaligus. Ikhwanifiddin, a'azakumullah. Juga tidak jauh kisah Khalid bin Walid dengan seorang anak Nasrani yang kafir main sampai masuk ke pasukan kaum muslimin. Ibunya mencari-mencari ketika mendengar anaknya ke pasukan kaum muslimin, kata ibunya, "Mati anakku. Mati anakku." Ternyata anak itu kembali dengan membawa kue. Kembali sehat walafiat dengan tertawa dengan membawa kue di tangannya. Dari mana kue itu? Dikasih oleh mereka. Ikhwani fiddin azakumullah. Siapa yang tidak kagum dengan ajaran Islam yang penuh dengan aturan yang sangat mulia, aturan yang sangat positif. Rasulullah SAW berpesan kepada pasukan yang berangkat berperang, la taqtulu walidan, jangan bunuh anak kecil, jangan bunuh para wanita dan jangan bunuh asifan. Asifan adalah orang-orang yang tidak ikut berperang, sipil, pedagang-pedagang, pekerja-pekerja. Masya Allah. Sudah ada aturan itu sebelum mereka berbicara tentang aturan positif. Sudah ada dalam Islam. Sudah ada dalam syariat. Rasulullah SAW setiap memerangkatkan pasukannya berpesan dengan pesan-pesan. Ikhwani fiddin lakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apalagi terhadap orang yang masih muslimin yang masih sholat, yang masih puasa, yang masih umrah dan haji, masya Allah, maka tanda-tanda keislaman pada dirinya terlihat. Maka kalaupun mereka berbuat dosa atau berbuat zalim, tidak mengeluarkan dari keislaman. Kalau tidak mengeluarkan dari keislaman, kenapa jadi halal darahnya? Dari sisi mana? Inilah agama yang sempurna. Agama yang mengajarkan kesabaran dan rasa syukur. Kalau masyarakat kaum muslimin ditempa dengan syukur dan sabar. Kalau masyarakat kaum muslimin selalu dididik dengan syukur dan sabar, maka mereka akan merasa syukur dengan sekian kebaikan yang didapatkan karena adanya penguasa dan pemerintahan kita ini. Pasti. Kecuali kalau mereka orang yang tidak syukur, tidak pernah merasa kalau mendapatkan kebaikan. Nanti ketika Allah cabut kebaikan itu, baru dia merasa betapa nikmatnya kemarin. Ketika ketika kita keluar karena dakwah ke negeri-negeri kafir, baru kita merasa betapa nikmatnya hidup di Indonesia. Ketika kita ke Australia atau ke Singapura, yang kita tidak mendengar azan sama sekali. Kita tidak mendengar adanya suara berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak mendengar. Mencari masjid susah memakai pakaian Islam seperti ini dilempari mercon. Dan itu saya sendiri yang dilempari. Bukan orang lain. Wallahi betapa nikmatnya di Indonesia ini. Demikian pula ketika kita melihat bagaimana akhir dan kesudahan negeri Suriah. Dan bagaimana keadaan di negeri-negeri lain yang selalu perang saudara, perang saudara. Sekali lagi kami bersyukur Alhamdulillah kami di Indonesia Jangan dilupakan ini. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi syadid. Kalau kalian syukur, akan kami tambah, kata Allah. Tapi kalau kalian ingkari kenikmatan itu, niscaya adab Allah sangatlah pedih. La in syakartu, la azidannakum. Kalau disyukuri, ditambah kenikmatan itu. Tetapi kalau dikuburi, kemudian kayak perempuan, tahu kayak perempuan, perempuan itu sering mengingkari kenikmatan suaminya. Kata Nabi SAW, kenapa para wanita banyak dalam neraka? Yakfurnal ashir sering mengingkari kebaikan suaminya. Suaminya berbuat baik sekian tahun, ketika sekali berbuat jelek, istrinya berkata lam ta'mal khairan qat atau dikatakan engkau tidak pernah memberikan kebaikan sedikit pun. Engkau tidak pernah memberikan kebahagiaan padaku sama sekali. Hilang semua. Itu perempuan. Akhirnya mereka banyak dalam neraka karena tidak seperti itu. Karena dalam keadaan tidak mau syukur. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah ternyata sebagian kita ada yang seperti perempuan. Kita sudah mendapatkan kebaikan sekian lama, sekian puluh tahun. Kita sudah mendapatkan kebaikan sekian banyak. Mengatakan pemerintah kita nggak pernah berbuat kebaikan. Isinya hanya keboliman-keboliman. Kayak perempuan banci. Gampang melupakan kebaikan yang diingat selalu kejelekan. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Man yang lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, berarti dia tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak bersyukur, berterima kasih kepada manusia, berarti dia tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Diajarkan oleh Rasulullah SAW man alaka ma'rufan Siapa yang memberikan kepada kalian kebaikan, hendaklah imbangi dengan kebaikan yang sama. Kalau tidak bisa, Kata Nabi, doakan jazakumullahu khaira. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Adapun kalau kufur nikmah, ingkar pada kenikmatan atau disebut dalam bahasa Arab laim, tidak tahu terima kasih. Biasanya mereka kemudian berbuat dengan perbuatan-perbuatan ekstrim dan kemudian Allah cabut kenikmatan tadi. Setelah Allah cabut kenikmatan tadi berubah menjadi kebinasaan, kehancuran dan azab. Baru dia ingat betapa nikmatnya kemarin ketika di zaman pemerintahan mereka sudah hancur. Sudah berkeping-keping baru ingat betapa nikmatnya kemarin Allah Subhanahu wa taala lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah kenikmatan yang sudah Allah berikan pada satu kaum hingga mereka sendiri yang menyebabkan kenikmatan itu tercabut kembali. Ikhwani fiddina Allah. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan yang demikian besarnya, demikian banyak pulaunya, demikian banyak sukunya bisa disatukan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan sebab mereka orang-orang yang mengatur negara ini dari awal sampai hari ini. Alhamdulillah. Apakah tidak bersyukur? Ikhwani fillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah bersyukur alhamdulillah dan kemudian berterima kasih kepada mereka-mereka yang selalu menjaga kesatuan dan persatuan ini yang kalau terpecah dan berkeping-keping naudzubillah min dalik azab dan itu ucapan Rasulullah SAW al jama'atu rahmah wal furqatu azab kebersamaan itu rahmat sedangkan perpecahan itu azab Ikhwani fi din, a'azakumullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Nabi kepada Rasulnya, sesungguhnya aku mengutus engkau ini sebagai rahmat. Untuk seluruh alam, seluruh dunia. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan tentang Islam. Bahwa din ini adalah din yang sempurna maka seharusnya agama ini menjadi kasih sayang, menjadi rahmat dan menjadi perkat. Sehingga negeri kita ini menjadi negeri yang tetap kokoh. Tetap dalam keadaan stabil, tetap dalam keadaan aman, tetap dalam keadaan kita, masya Allah, bisa mengamalkan perintah-perintah Allah dengan mudah. Tidak sulit. Al Aljazair Pernah mereka mengamalkan agama, mendakwahkan dakwah Islam dengan mudah. Pernah. Tetapi ketika mereka berpikiran dengan pikiran khawarij, kemudian terjadilah pemberontakan, kemarahan pada penguasanya, dan terjadilah berbagai macam pertikaian, pertumpahan darah. Apa setelah itu? Tidak bisa. Kajian-kajian seperti kemarin. Dilarang kalau ada pertemuan-pertemuan, perkumpulan-perkumpulan. Diawasi kalau ada pemuda-pemuda yang rajin ke masjid ditangkap. Kenapa kok rajin ke masjid? Ikhwan ibn Wala illa Wala talumanna illa nafsak. Jangan salahkan kecuali dirimu sendiri. Engkau yang membuat mereka curiga. Karena kemarin engkau dengan atas nama Islam, dengan atas nama agama, dengan atas nama qala Allah qala Rasul, ternyata kalian membunuh muslimin, memporak-porandakan kaum muslimin, mengacaukan kaum muslimin, maka setelah itu mereka curiga. Kalau kamu belajar agama jangan-jangan kayak kemarin. Siapa yang salah? Harus diperbaiki citra yang jelek tadi. Harus diperbaiki gambaran yang salah tadi bahwa sesungguhnya agama bukan seperti itu. Agama itu indah, agama itu rahmat dan kasih sayang, agama itu menjaga keamanan, menjaga ketertiban, menjaga hubungan masyarakat dengan penguasa dan penguasa dengan rakyatnya, mengajak agar mereka bersatu padu di atas hak dan bersabar atas kebatilan-kebatilan. Ini ikhwan azakumullah kurang lebih ya, yang akan kita bahas. Maka pembahasannya berarti berkait dengan masalah rahmat bahwa agama ini agama yang penuh rahmat yang kedua bahwa agama ini agama kebersamaan dan yang ketiga agama ini agama yang adil dan penuh hikmah dan yang keempat adalah agama ini membahas tentang segala sisinya termasuk perkara-perkara yang berkait dengan politik berkait dengan masalah pemerintahan dan hubungan masyarakat dengan penguasanya dan penguasa dengan rakyatnya. Insya Allah akan kita bahas dalam tiga sesi Bismillah taala. Mudah-mudahan Allah berikan kecukupan waktu dan taufik. Insya Allah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.